Assalamualaikum عليكم wabarakatuh. Alhamdulillah, وبركاته الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla Jalalu dialah Rabb alam semesta ini dialah yang menciptakan langit tujuh lapis menghamparkan bumi sehingga layak untuk ditempati Dialah yang memberikan rizki kepada segala binatang yang ada dan bergerak di muka bumi. Maka baginya segala pujian dan segala syukur. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu Semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Malam ini tanggal 17 Syawal. Baik. Betul 17 Syawal. Hah? Berapa? 16. 17 ya. Tadi sebelum maghrib tanggal 16. Tadi sebelum maghrib tanggal 16. Kalau sudah tenggelam tanggal 17. Baik. Pertanyaannya siapa yang menyebutkan buat anak 12 bulan Islam? Anak kasih hadiah. Insya Allah. Yang kecil aja sih. Nah. 12 Muharram Safar nggak ada bulan Safar Safar Nah Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Jumadal Ula Jumadal akhirah Rajab Syaban Ramadan Syawal Qa'dah, Terus yang terakhir Hijjah Masya Allah Kalau anak kecilnya bisa Semuanya yang besar bisa Insya Allah Fadal Nah Barakallahu Fikum Ih, kalau yang kecil bisa bagi yang tua-tua jemaah. Insyaallah. Baik, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy-syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Tertulis itu. 12 bulan. Empat diantaranya bulan haram. Siapa yang menyebutkan bulan haram? Bisa jawab kan? Iya, jangan salah kan. Baik, empat bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Antum udah nikah? Alhamdulillah, ini kasih bukunya Ustaz Zainal. Allah. Baik. Kita ini orang Islam tolong mah bulan-bulan Islam itu hafal. Insya Allah kita Lebaran itu Adha tanggal berapa? Tanggal berapa itu Adha? 10 Dhul Hijjah. Nggak usah mikir bulan apa? September apa? 10 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah kita Idul Adha. Tapi memang satu permasalahan kita, gaji kita itu pakai tanggalan Masehi. Sehingga kita lebih hafal sama penanggalan Masehi daripada penanggalan Islam. Tapi insya Allah mungkin ya yang punya perusahaan-perusahaan, yang punya ya mungkin toko atau apa, dia ganti itu. Gaji karyawannya pakai penanggalan Islam. Mau nggak mau dia hafal tuh. Dia lihat tanggal berapa sekarang ya. Karena dia mau tunggu gajian itu. Maka di sini kita paling tidak berusaha untuk mengenalkan kepada umat Islam tentang Islam. Karena penanggalan itu salah satu identitas seorang muslim. Saya mau kasih hadiah yang terakhir buat yang jamnya. Sekarang tanggal 18 Syawal. Masya Allah, betul itu jamnya. 18. Enggak. Tanggal berapa antum? 16 Syawal. 16. Ah, kita Selalu 17. Antum berapa? Sama. Hadiahnya satu lagi, kasih satu-satu maaf. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kasih satu sini. Nah, barakallahu fikum. Baik jamaah, kita berada di pulau Bali. Tema yang kita akan bicarakan adalah tentang agar tidak terkontaminasi. Pengaruh lingkungan tidak dapat dipungkiri. Tidak perlu kita berdebat tentang bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kejiwaan manusia. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kesehatan manusia. Seorang atau sebuah keluarga yang tinggal di penampungan TPA, tempat pembuangan akhir. Kita akan melihat bagaimana kehidupan dia. Makan dia, ibadah dia, kondisi dia. Dia tidak tiap hari hidup dengan sampah. Ketika sampah datang, dia akan berebut untuk mengorek-ngorek itu sampah. Ketika anak tumbuh melihat hal itu, Mau nggak mau anak itu akan mengikuti apa yang dia lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, faabawahu yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani." Kata beliau alaihi salatu wassalam, semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, Terus kenapa kok muncul orang-orang kafir? Kenapa kok muncul orang-orang Yahudi? Kemana, kenapa kok masih ada orang-orang yang dilahirkan jadi majusi? Kalau ternyata semua pada dasarnya dilahirkan di atas fitrah. Lingkungan yang membentuk dia. Orang tuanya. Apabila nggak ada orang tuanya, seperti kita lihat saudara-saudara kita ketika terjadi tsunami di Aceh, sebagian Yayasan, yayasan, yayasan misionaris mengambil tuh anak-anak. Dibawa. Orang tuanya nggak ada. Pulang jadi muslim apa jadi non-muslim? Jadi non-muslim. Kenapa? Karena lingkungan yang membentuk dia. Jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Itu dikarenakan pengaruh lingkungan. Tapi jangan menyalahkan lingkungan. Nggak perlu kita marah-marah sama lingkungan. Kita mengumpat lingkungan. Ini Ustaz gara-gara lingkungan nih. Subhanallah. Lingkungan tuh benda mati kadang kala. Ya lingkungan kayak gini nih. Ya memang ada orang-orang hidup di sana yang membentuk lingkungan itu. Kalau ternyata lingkungan yang tidak benar jangan disalahkan lingkungan. Salahkan diri Anda. Kenapa Anda, kenapa engkau ada di dalam lingkungan tersebut. Al-Imam Syafi'i mengatakan, Na'ibu zamanana والعيب فينا فما لزماننا عيب سوانا ونهجز الزمان بغير ذنب walau nafaqaz zamanu lana hajana. Kata Imam Syafi'i kita ini selalu mengumpat zamannya. Zamannya kayak gitu. Udah oh, zamannya kayak gitu. Padahal zaman itu tidak memiliki kesalahan. Kecuali keberadaan kita ada di zaman itu. Andai kata zaman itu bisa berbicara. Pasti dia akan mengumpat kita bahwa masalahnya ada pada kalian. Ketika lingkungan tidak mendukung kita, ketika lingkungan tidak dapat membentuk karakter seorang muslim yang soleh, yang taat kepada Allah SWT, maka kita yang seharusnya hadir di sana. Seorang mukmin itu seperti pohon kurma yang daunnya tidak turun. Nggak ada daun pohon kurma itu rontok atau gugur nggak ada. Dia tetap Kecuali dia dipotong baru dia turun. Tapi buahnya dinikmatin oleh orang banyak. Seorang mukmin harus bisa mewarnai. Ada seorang penemu di barat sana. Bukan di barat, di Arab sana. Kalau nggak salah namanya Abu Fahad, hafizahullah taala. Dia sudah mengikuti perlombaan-perlombaan di Eropa, di Amerika, dan dia masya Allah. Pada suatu hari, dia lagi betulin mobilnya, rodanya bocor mungkin. Tahu-tahu ada mobil nyasar yang menabrak dia. Entah itu konspirasi atau itu kecelakaan. Tapi yang jelas itu terjadi. Dia tidak mati. Dia buta. Tidak bisa melihat. Tapi ternyata dalam kondisi dia buta, dia masih bisa memberikan kontribusi kepada umat. Memberikan ide-idenya. Dia ditanya. Kenapa kau masih melakukan hal itu? Kau sudah memiliki keterbatasan dalam pandangan. Tidak bisa melihat. Apa kata dia? Idza kanatil dzuruf la tusa'iduka fasna'id dzuruf. Kalau lingkungannya, kalau kondisinya tidak mendukung dirimu, maka kau harus menciptakan kondisi yang mendukung diri. Kita yang berada di sini, yang memiliki tugas bagaimana merubah lingkungan ini, mewarnai dan tidak diwarnai. Di dalam sebuah hadis, hadis Hudzaifah bin Yaman. Hadis ini nisbatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dhaif. Didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi disahihkan termasuk perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita katakan ini perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan la takunu imma'ah. Kau jangan menjadi orang yang ikut-ikutan. Menjadi ekor. Menjadi seperti daun yang dihempaskan oleh angin. Ke timur ikut ke timur. Ke barat ikut ke barat. La takunu imma. Takulun kalian berkata in ahsanan nas ahsantu. Wa in azza wa in zalamu zalamu. Kalau orang-orang berbuat baik maka aku akan berbuat baik. Aku ikut. Tapi kalau orang-orang berbuat zalim ya anak akan berbuat zalim juga. Ikut lingkungan. Ikut bagaimana manusia. Walakin waktinu anfusakum. Tapi kalian teguhkan diri kalian. Teguhkan diri kalian di atas satu manhaj. Di atas satu jalan in ahsana nas tuhsinu. Kalau orang-orang berbuat baik, kalian berbuat baik. Wa in asa'u fala Kalau mereka berbuat buruk, kalian jangan berbuat boleh. Kita harus berada di atas la ilaha illallah dimanapun dan kapanpun kita berada. Sedikit yang perlu dibicarakan. Apa hukumnya orang tinggal di negeri non-muslim? Di negeri yang mayoritas mungkin penduduknya bukan orang-orang Islam. Para ulama berbicara bahwasanya disyariatkannya hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim itu madiyatun ila qiyam sa'ah. Itu syariat tetap ada sampai hari kiamat. Seorang berhijrah dari negeri kafir menuju ke negeri yang Islam. Tapi kalau nggak bisa, atau dia ingin tinggal di negeri yang non-muslim, yang mayoritasnya non-muslim. Ada dua syarat yang harus ada pada diri dia. Yang pertama, Syekh bin Utsaimin menjelaskan persyaratan ini. Yang pertama, orang itu harus merasa aman. Dia memiliki ya prasangka yang besar bahwa dia bisa menjaga diri. Di mana dia memiliki ilmu, dia memiliki iman, dia memiliki kemauan yang di situ dia merasa insya Allah anak tinggal di tempat ini anak akan selamat. Anak akan bisa menjaga keluarga anak, anak akan bisa menjaga ya istri anak, diri anak sendiri. Bahkan dia di situ berusaha untuk menjaga keimanannya dari syubhat-syubhat yang terjadi. Kalau dia bisa melakukan hal itu, dia memiliki kemampuan seperti itu, dia boleh tinggal di tempat ini. Kalau dia merasa tidak aman, umpamanya dia gini, kayaknya anak kalau tinggal di sini, mungkin anak bisa bertahan. Tapi anak-anak mungkin bisa terpengaruh. Nggak boleh dia tinggal di tempat itu. Ada seorang syekh berkata ketika dia berkunjung ke Eropa, berjumpa dengan orang-orang Arab, ada yang hijrah ke Eropa, ya. mereka tinggal di sana. Syekh itu mengatakan kalau anak cucumu, ya atau cucumu Syekh ngomong itu, Bisa kau jamin dia masih muslim di tempat ini. Masih bisa menjadikan sholat, kau boleh tinggal di tempat ini. Lalu orang yang dikasih tahu menangis. Belum cucunya, anaknya sudah gak benar. Jangan bicara cowok, anaknya sudah gak benar. Bagaimana tidak? Tiap hari yang dilihat kekufuran, tiap hari yang dilihat kemaksiatan. Mungkin adzan tidak terdengar. Masya Allah kita di Bali, Alhamdulillah masih terdengar suara adzan. Mungkin ada di tempat-tempat lain kita sama sekali tidak mendengarkan azan. Tidak pernah melihat orang memakai kerudung. Tidak tampak orang-orang muslim yang kalau kita melihat kita akan merasa ada teman. Kita nggak ada. Subhanallah. Maka kata Syekh kalau kau bisa menjamin tuh cucukmu masih dalam kondisi Islam kau boleh tinggal di tempat ini. Tapi ternyata jamaah kebanyakan orang-orang yang tinggal di negeri-negeri kafir ya kita nggak katakan kebanyakan adalah di antara mereka yang anaknya sudah naudzubillah min Saya punya teman dari Jamaika. Ketika dia ke Amerika, dia berkunjung ke beberapa kerabat dia. Dia berkunjung, dia tanya, mana anak perawanmu Fulan? Dia punya anak perawan, anak gadis namanya Fulana. Kemana kata dia? Apa kata orang tuanya? Gak perlu kau berbicara tentang dia lagi. Karena di barat anak kalau sudah umur 18 tahun, orang tua tidak punya. Gak bisa kontrol tuh anak. Orang tuanya bisa memenjarakan bapaknya kalau bapaknya maksa anak. Maka na'udzubillah bilang dzalik, anaknya jadi pelacur, jadi apa? Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisinya seperti itu, ma'asyiral muslimin. Rahimakumullah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia harus bisa menegakkan agama. Menunjukkan agama di mana dia bisa melaksanakan sholat berjamaah, kalau dia di situ ada orang-orang bisa melaksanakan sholat Jumat ya, kemudian dia bisa sholat id, dia bisa berbagi zakat, dia bisa berpuasa, dia bisa berhaji, dia bisa melaksanakan syariat Allah SWT. Karena ada negeri-negeri yang seorang muslim nggak boleh pakai kerudung. Haram hukumnya pakai kerudung. Di sana. Bahkan di ada satu kota yang namanya Turkistan. Di Cina sana. Subhanallah. Itu diperangin orang-orang yang pakai kerudung di sana. Diperangin sama mereka. Orang-orang yang pakai jenggot pun diperangin di sana sama mereka. Tapi kalau non muslim pakai jenggot nggak apa-apa. Ini cantum lihat. Kalau non muslim umpamanya mafia-mafia pakai jenggot nggak apa-apa kata dia. Kan gaya kalau dia. Kalau orang Islam ini pakai jenggot karena agama nih bermasalah ini. Subhanallah mereka permasalahkan hal seperti itu. Jadi kalau kita tinggal di negeri itu dan kita tidak bisa menampakkan agama kita, menegakkan syariat Allah khususnya tadi, sholat ya, kemudian zakat, kemudian puasa, maka tinggalkan tempat itu. Hijrahnya para sahabat dari kota Mekah ke Habasyah, kenapa? Karena di Mekah mereka tidak bisa menunjukkan, menegakkan agama mereka. Di Habasyah negeri kafir juga, tapi negeri kafir kan nggak semuanya sama. Ada satu yang memberikan kebebasan, ada satu yang memang menekan. Mereka hijrah ke Habasyah, sama-sama negeri kafir. Belum ada negeri Islam pada waktu itu. Mereka hijrah tapi di situ umat Islam dilindungi hak-haknya. Mereka bisa menegakkan agamanya, maka itu tidak mengapa bagi dia untuk tinggal di tempat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bada'al Islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada'. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh. Jadi orang Islam itu aneh. Orang aneh pertama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang sibuk menyembah patung, ada satu yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyembah Allah Jalla Jalla. Ketika orang sibuk menyembah berhala-berhala di kota Mekah, bayangkan di Ka'bah ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di situ ada seorang hamba yang bernama Muhammad ibn Abdullah yang dia menyeru kepada La ilaha illallah. Aneh, diperangin oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya. Nah, begitulah Islam bermula. Wasayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dalam kondisi aneh. Jadi kalau kita lihat orang Islam itu aneh di tengah-tengah orang-orang non muslim. Orang Islam ketika orang-orang sedang makan minum orang Islam puasa. Loh ente kok puasa? Kata dia. Kita lagi makan, akan kelihatan aneh. Ketika orang-orang sibuk di tempat pekerjaannya, Ketika mereka sibuk dengan usahanya, seorang muslim dengar azan tinggalkan pekerjaannya. Dia sholat. Ajib kata dia. Ini orang-orang lagi syukur cari dunia kau. Sholat. Dan itu salah satu keanehan Islam. Pernah ada satu tentara Amerika yang masuk Islam. Masuk Islam. Ini cerita salah seorang syekh. Kalau nggak salah di Jamam di Arab sana lah. Lagi adan, zuhur kalau nggak salah. Tuh pekerjanya orang Bangladesh, penjaga toko menutup toko. Ini orang Amerika, eh anak mau bayar, mau beli kita enggak? Enggak ada kata dia. Enggak ada, tutup kata dia. Kata dia subhan, ini orang Islam dikasih fulus enggak mau nih kata dia. Aneh, padahal tuh orang maksa nutup karena peraturan mungkin. Ya mungkin kepingin sama fulusnya, <laughs> tapi karena peraturan. Tapi kita lihat keanehan orang Islam. Aneh orang Islam, subhanallah. Bagaimana dia menabung, Ketika orang-orang membangun rumahnya, ketika orang-orang sibuk dengan perusahaannya, dia menabung untuk berangkat ke rumah Allah SWT. taala. Hanya untuk bisa berkunjung ke rumah Allah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dia tinggalkan keluarganya, aneh. Kemudian orang-orang yang menegakkan Islam yang benar, itu pun aneh di tengah orang-orang Islam. Nah, yang menegakkan Islam dengan benar ya. Subhanallah. Saya ingat dulu ketika saya pulang dari pesantren, sholat ke masjid. Padahal lima tahun sholat di rumah terus. Ketika kelas enam sholat ke masjid. Jenggot mulai tumbuh. Katanya orang tua, inti ini ikut aliran apa nih kok sholat di masjid? <laughs> nah, karena masjid biasanya sepi jamaah. Masjid di Indonesia ramainya kapan? Jumat. Kok lihat nih ada orang-orang memakmurkan masjid, sholat maghrib ke masjid, asar ke masjid. Ada apa? Aneh buat orang Islam. Kalau orang mereka ngerti bahwa inilah yang benar. Kita lihat orang-orang Islam yang merapatkan softnya akan dinilai aneh oleh orang Islam yang tidak biasa merapatkan softnya. Dilihat ini, eh sejadah ini baru yang tahu. kadang -kadang ada orang yang pulang haji beli sejadah besar ya, sholat. Tahu-tahu ada orang merapatkan softnya naik ke iya. sejadah dia. Karena aneh, kenapa dia kok mau merapatkan gitu loh? Buat dia aneh. Karena dia tidak mengerti kalau itu adalah syariat Allah SWT. Kita lihat perempuan-perempuan yang pakai kerudung akan menjadi aneh di tengah wanita-wanita muslimah yang tidak berkerudung. Dia akan mengatakan udahlah oh, nggak usah sok suci pakai kerudung gitu, yang penting hatinya dikerudungin. Kalau <laughs> subhanallah jemaah. Akan jadi aneh apalagi dengan munculnya aliran-aliran ya. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di zaman seperti sekarang, zaman fitnah. Zaman Islam itu dilecehkan. Zaman Islam itu ditinggalkan, Quran tidak lagi diingat kecuali hanya untuk sekedar cari berkahnya saja. Petunjuk Al-Quran ditinggalkan, orang lebih memilih petunjuk-petunjuk ahli filsafat. Petunjuk-petunjuk ya orang-orang yang tidak mengenal Allah daripada petunjuk Al-Quran Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Beliau mengatakan, "Inna min waraikum ayam subh Sesungguhnya di, di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. Hari-hari yang memerlukan seorang bersabar. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Bersabar pada hari-hari itu, pada masa itu seperti memegang bara api. Tunjukkan kepada saya siapa orang yang bisa bersabar memegang bara api. Mungkin dia pegang, dia lepas. Ketika dia datang pengajian lagi yang semangat ya, pegang lagi. Nanti lepas, kita lihat. Kadang-kala kita kalau pulang pengajian semangat. Oh, insya Allah anak akan ke masjid sholatnya, anak akan jaga. Dapat seminggu, saya lepas lagi. Main ke kute. Insya Allah. Oh, ya Allah kata dia. Tobat dia. Subhanallah. Ayah subur ya. Butuh kesabaran. Tapi antum jangan mengatakan saat anak akan menyuji keimanan anak. Akan datang ke tempat-tempat maksiat. Nauzubillah. Jangan tempat-tempat maksiat kita itu lemah. Kadang Kadangkala subhanallah manusia ketika melihat apalagi matanya ya. Subhanallah awalnya dia astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. Allahu Akbar ya. Ini di tempat-tempat seperti ini ayam subur. Kita harus benar-benar sabar berpegang teguh dengan agama. kadang-kala kita lewat ya matanya nundukkan jalan sambil menunduk gitu kan. Eh hati-hati lihat ke depan nanti. Enggak nah jaga pandangan anak. Butuh kesabaran hal itu. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan Allah dan sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Lil amil fihim Orang-orang yang beramal pada hari-hari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amali." Orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang menjaga amalan-amalan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari yang penuh kesabaran itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal dengan amalan itu. 50 kali lipat amalannya. Para sahabat bertanya pada waktu itu, Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum. Yang kau maksud 50 orang dari mereka. Jadi pahala satu orang ini dikali 50 orang dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ajru khamsina minkum. Seperti pahala 50 orang dari kalian. Subhanallah. Tak Tatkala lingkungannya mendukung ya. Kita ini yang hidup umpamanya di Madinah. Ya Masya Allah. Antum dengar azan, semua toko tutup, semua aurat ditutup, masya Allah. Kita pun yang punya toko, yang punya usaha, mau tutup itu aman. Kenapa? Semuanya tutup, nggak mungkin pelanggannya pindah. Eh, dia kan dukungan itu. Tapi kalau di sini mau tutup, wah nanti pelanggannya pindah ke sebelah gimana Wah, ini fulus urusannya ini lingkungannya tidak mendukung. Maka di situ pahalanya apa sama pahala orang yang hidup di Bali dengan pahala orang yang hidup di Madinah? Coba. Lingkungan mereka mendukung. Mereka bisa mengamalkan hal itu. Walaupun di sana tetap butuh kesabaran, tapi kesabaran di negeri ini tentunya akan butuh perjuangan dan pengorbanan yang lebih dahsyat. Maka kita harus melihat, maukah kita tidak terkontaminasi dengan kondisi yang ada. Atau kita akan mengatakan ya anak ikut oma ikut orang-orang Ustaz. Kalau orang-orang pada baik anak mau baik gitu kan. Tapi kalau orang-orang pada nggak baik, masa anak sendiri yang baik kan? Nggak enak riak nantinya Subhanallah, subhanallah. Maka di sini kita lihat sebagian orang itu tidak punya pendirian. Apalagi dengan anak-anak muda nih. Anak-anak muda itu sangat labil sekali. Khususnya mereka yang kuliah. Allahu Akbar ya. Mereka jadi santapan empuk semua aliran. Semua aliran aliran penyembah setan, pengikutnya siapa? Anak-anak muda. Orang-orang yang ikut teroris tuh umpamanya ikut ISIS kemana-mana, ada yang tua, hampir nggak ada. Yang ada adalah anak-anak muda. Mereka yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liberal umpamanya, pemikiran-pemikiran Syiah. Banyak anak muda, apalagi ditawarin show ente kalau ikut kita ada mut'ah. Betul betul. Iya, dapat pahala itu. Masya Allah itu dia. Kayaknya benar yang seperti ini. Karena anak muda nggak punya pegangan. Apalagi yang mereka hidup di tempat seperti ini, jamaah. Anak-anak yang kuliah, yang sekolah di sekolah umum, yang di situ dia tidak akan pernah mendengarkan gurunya mengatakan ketika menjelaskan tentang IPA, ketika menjelaskan tentang organ manusia, gurunya mengatakan inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak Sekolah kedokteran yang ada hanya tentang dunia. Apalagi sekolah ekonomi kadang-kala Yang diajarin apa? Bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit. Saya mau tanya. Ada yang dari fakultas ekonomi? Anak kasih hadiah aja, Pak. Satu, mana hadiahnya itu? Kasih anak. Antum diajarin sedekah nggak di fakultas ekonomi? Fakultas ke sana. Nggak diajarin sedekah gitu. Maksudnya kita bagi, insya Allah diganti 10 kali lipat, gitu kan? Nggak ada gitu kan? Apa yang diajarin di sana? Masya Allah. Padahal di dalam Islam dengan sedekah kita kasih satu Allah ganti berapa? 700 kali lipat. Subhanallah. Itu nggak diajarin sama Dan kadang-kadang saya heran orang-orang di fakultas ekonomi, ya dia sudah jadi doktor di ekonomi umpamanya, tapi tetap miskin. Gimana? Malah yang nggak sekolah, yang nggak lulus SD kadang kalah kaya raya jemaah. Itulah kita harus tahu di sini. Bahwasanya rizku minallah. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ditanamkan di fakultas-fakultas itu bahwa kita ini cuma berusaha. Usaha bisa sama, nih sama-sama buka restoran. Yang satu masya Allah berhasil, yang satu tutup. Padahal jualannya sama, bukanya sama. Tapi kenapa? rizkinya tidak sama. Maka sekali lagi kita melihat ketika hidup di negeri mamanya seperti ya kita di Bali ini ya. Tapi alhamdulillah kita melihat dengan adanya Bali mengaji ini, mulai kapan masjid ini ramai jemaah? Mana takmir masjidnya? Hah? Masa nggak ada takmirnya jemaah? Oh, ini bapak takmir ini. Sejak kapan ramai masjidnya pak? Sejak Berapa tahun? 10 tahun yang lalu? Masya Allah, 10 tahun lalu udah kayak gini. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Masya Allah balik kalau 10 tahun udah kayak gini. Di Jawa tuh baru 2 tahun, 3 tahun ya Tapi di sini Masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah lah Masjid An-Nur ini. Baik, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil agar kita bisa menjaga diri kita dan tidak terkontaminasi. Yang pertama, harus menanamkan keyakinan yang besar kepada La ilaha illallah. Harus menanamkan kepada diri kita. Kepada anak-anak kita. Bahwa tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas untuk dimintai pertolongan. Tiada yang layak untuk disebut namanya. Dipanggil namanya. Kecuali Allah Rabbul Alamin. Tanamkan. Apapun yang terjadi Allah. Semuanya dari Allah SWT dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Bagaimana caranya menanamkan hal itu? Menuntut ilmu. Harus belajar. Kadang-kala -kadang kita melihatnya mungkin di negeri Bali ini, di kota Bali ini, atau di pulau Bali, semangatnya orang Islam lebih dahsyat daripada yang di Jawa. Seperti teman-teman kita mungkin yang ada di Amerika. Karena dia merasa gimana nah ini kita dia. Anak punya teman Zoom, anak tanya. Sekarang lagi kerja di Amerika dia. Anak minta ente pulang nanti. Anak tanya sama dia, masjid terdekat dari rumah ente berapa jauh? Empat jam. Empat jam perjalanan anak baru sampai masjid. Anak tanya, di kampung ente ada orang-orang muslim dari Indonesia? Nggak ada sama sekali. Bagaimana dalam kondisi seperti itu? Dan alhamdulillah teknologi sekarang mungkin membantu orang bisa menuntut ilmu, tapi tetap untuk menumbuhkan keimanan kita. Menetapkan hati kita di atas la ilaha illallah, kita harus menuntut ilmu, datang ke pengajian, sisihkan waktu kita. Nih malam minggu biasanya orang pada ya sibuk. Mereka di tempat-tempat wisata atau cari hiburan, antum alhamdulillah datang ke tempat ini. Itu salah satu cara agar kita tidak terkontaminasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quranul Karim tidak diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali satu. Meminta tambahan ilmu. Allah mengatakan di surat Toha ayat 111. wakul Rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilman, ilmu ya Allah. Subhanallah, kalau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini siapa? Orang yang berilmu, para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, oh ini nggak boleh. Dia tahu dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Andai kata kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian tidak akan banyak tertawa. Kalian akan banyak menangis. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ya. dalam kondisi dia sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang dia terus sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut. Takut diadab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya Bukan banyaknya harta. Bukan. Bukan luasnya rezeki dia. Bukan. Dunia dan isinya ini. Ini kota Bali. Kota Bali dan isinya. Bukan kota Bali. Pulau Bali. Dan isinya. Dengan semua miliaran triliunan uang yang ada di sana. Dan Jawa. Semuanya. Jakarta. Dan Asia. Amerika. Dengan semua yang ada di dalamnya. Apa kata Rasul sallallahu SAW? Lau kanatid dunia ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma. Andai kata dunia dan isi yang kita kalau naik pesawat kita melihat Masya Allah tuh gedung-gedung yang tinggi itu ya. Perusahaan-perusahaan yang besar, pesawat-pesawat yang banyak, mobil-mobil yang mewah, semua nih. Dunia dan isinya. Kalau ada nilainya di sisi Allah. Satu sayap nyamuk. Antum kalau bunuh nyamuk, antum pegang. Antum lihat supaya antum benar-benar bisa memahami hadis Rasul saw. Andai kata dunia dan isinya itu ada nilainya di sisi Allah. Seperti satu sayap nyamuk masa qamin hakafiran syarbatama. Orang kafir nggak akan dikasih seteguk air sama Allah. Nggak akan dikasih. Tapi dunia dan isinya nih dengan emas-emasannya, dengan brilian ber, apa? dengan permatanya dan berliannya itu semua nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Kelak Allah akan hancurkan semuanya. Rata bumi ini dengan tanah. Tidak ada artinya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada hamba yang Allah cintai dan kepada hamba yang Allah tidak cintai. Kita lihat orang-orang non-muslim kaya raya. Kita lihat negeri-negeri barat kaya raya. Allah kasih semua mereka. Dan orang yang beriman Allah kasih juga. Tapi wala yuqtil iman illa man yuhib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu, Allah cinta sama orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafakuh belajar ngaji tentang agamanya. Maka sekali lagi agar tidak terkontaminasi belajar. Yang kedua, berdoa selalu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ilmu yang kita miliki, kalau Allah tidak bantuin kita, kita tidak akan bisa melaksanakan ilmu. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat Nggak sah sholatnya seorang muslim. Tidak sah sholatnya seorang muslim yang tidak mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nggak sah. Maka kita senantiasa mengatakan hal itu. Dan Rasul saw mengajarkan berbagai macam doa kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah mengajar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab la tuzigh qulubana ya Allah kita udah dapat hidayah minta jangan sampai dipalingkan apa ini masa fitnah ada orang yang paginya muslim sorenya sudah kafir sorenya masih masya Allah datang pengajian paginya udah kafir kenapa yadi'u dinahu bi'aradin minad dunya dia jual agamanya dengan sepotong dari dunia tawarin sesuatu sama dia kau pindah agama pindah agama subhanallah Berapa menit lagi Siap. Dan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, Thabit qalbi ala dini, Wahai yang membolak-balikkan hati, Thabit qalbi ala dini Maka kita harus terus baca doa itu kapan aja. Di sholat kita, nah, ketika kita jalan antara waktu-waktu musajab baca Panggil nama Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku di atas agama. Para jamaah nggak ada yang menjamin kita ini bisa mati dalam kondisi Islam. Nggak ada yang Kita ini sekarang masih datang pengajian. Kita masih sholat berjamaah, tapi subhanallah akhir hayat kita wallahu a'lam bishawab. Ibnu Mas'ud dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fawallahi alladhi la ilaha illa ghairu. Fawallahi alladhi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha dira'. Demi Allah, ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penghuni surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu lirok, satu hasta. Iya, satu hasta ini. Satu depa apa satu hasta? Satu hasta. Fayasbiqu anil kitab fayamalu bi amali ahli jan ahli Kemudian ketentuan datang kepada dia. Kitab ketentuan sudah datang kepada dia dia beramal dengan amalan penghuni neraka dia masuk neraka. Subhanallah kala kita melihat ada orang yang sudah tua renta yang seharusnya dia itu mendekatkan diri kepada Allah. Malah ternyata dia jauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam kondisi dia menangis, "Akhafu an uslabal iman 'indal maut." Aku takut imanku dicabut ketika aku mati. Ketika mau mati, ketika dekat sudah ajalnya dicabut keimanannya. Maka doa terus. Jangan sok. Sudah enggak, anak insya Allah aman, udah bisa jaga diri. Jangan terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mujibus sa'ili. Dia mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, setelah berdoa, banyak-banyak berzikir. Allah mengatakan, "Uzkurullaha dzikran ketika banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu ada tuh, duduk tuh dia bertempat di hatinya anak Adam. Fa idza saha wa ghafala waswas. Kalau ni orang lupa, nggak berzikir sama Allah, lengah, maka dia akan menggoda. Wa idza zakarallah khans. Kalau dia berzikir kepada Allah, setannya itu akan mengecil, ya mengecil, mengecil maka terus berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi ya usahakan pagi hari ini sebelum kita berangkat kerja baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Itu nasihat Rasul SAW. Sebelum kita meninggalkan pekerjaan ini Baca zikir pagi sore ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq terus dibaca. Kemudian di tempat kerja kita terus istighfar, terus berzikir dan orang-orang yang kerjanya menunggu itu adalah orang-orang yang masya Allah sebenarnya dia punya waktu untuk berzikir. Ketika orang-orang sibuk dia harus berbicara, harus meladenin orang ya, dia hanya duduk. Satpam khususnya ya. Insya Allah satpam. Dia nggak ngomong sama sekali. Cuma bengong loh. Coba dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Allah, terus. Dan antum yang naik sepeda motor, naik mobil ya, khususnya yang sendirian. Kadang, -kadang kalau sama teman itu ngobrol. Tapi coba antum naik mobil sendirian. Apalagi takut ya. Oh ya Allah, subhanallah, subhanallah. Mobilnya suka mogok gitu ya, Masya Allah. Itu doanya, Masya Allah, sama zikirnya. Maka banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan, "Matsalul ladzi la yadhkurullah wal ladzi yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan bangkai. Orang kalau nggak berzikir kepada Allah seperti bangkai. Maka di sini kita mengobatin hati kita mungkin banyak dosa terus kita berzikir kepada Allah SWT. Yang keempat, dirikan sholat tepat waktu. Usahakan. Walaupun umumnya yang jauh dari masjid dalam kondisi dia mungkin nggak bisa ke masjid karena jauh, tetap dia jaga sholat tepat waktu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayyul amali afdal. Amalan apa yang paling afdal? Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? As-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Maka kita berusaha. Yang bisa ke masjid, ke masjid. Karena dengan ke masjid ini Masya Allah. untuk melihat orang-orang di sini akan termotivasi. melihat temannya sholat tahiyatul masjid, dia sholat. melihat temannya baca Quran, dia akan baca Quran. Datang ke rumah Allah SWT, jaga sholat tepat waktu. Keluarga kita juga, istri kita, anak-anak kita, jaga mereka supaya tepat waktu. Yang kelima, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya ketika mereka berkata ya Rasulullah ausina ka'annaha mau'idatu muadzin wasiatmu ini seperti wasiat orang yang mau mati yang mau berpisah dengan kita tolong wasiatkan kepada kami Rasul SAW memberikan wasiat fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan barang siapa yang hidup setelah aku mati maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak masya Allah Ustaz ini bilang boleh, Ustaz ini bilang nggak boleh, ada ulama bilang haram, ini bilang nggak apa-apa. Macam-macam pendapat yang akan jadi, perselisihan yang banyak sekali. Dan itu kita melihat, umat dibikin bingung dengan perbedaan-perbedaan yang ada sekarang ini. Maka apa kata Rasulullah SAW ketika kalian mendapati perbedaan yang banyak itu? Fa'alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di wa عليها wa وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة kata Rasul dalam kondisi seperti itu kalian pegang sunnah ketika banyak orang beda pendapat ulama bilang bilang ini boleh ini nggak boleh tanya Nabi gimana Nabi gimana aku mau tahu sih Nabi umpamanya ribut kadang-kala mengucapkan selamat Natal ya Oh ribut, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita tanya, Nabi itu berdampingan dengan orang-orang Yahudi tahunan. Pernah Nabi mengucapkan selamat kepada mereka. Oke, okay. kemudian kita lihat Umar bin Khattab dan kaum muslimin ketika mereka menaklukkan Palestina. Ratusan tahun umat Islam di sana bersama orang-orang Nasoro. Dan orang-orang Nasoro aman di bawah kekuasaan Islam. Tanya, pernahkah para sahabat mengucapkan selamat Natal? Abu Bakar pernah, Umar pernah, Utsman pernah, Ali pernah, nggak pernah. Udahlah, anak ikut mereka, ikut mereka. Memang itu pegangan yang paling nyaman buat kita ketika perselisihan terjadi. Sama Tamassak pegang kalian. Tapi kalau dipegang kalian kalah lepas. Nabi memerintahkan wa'adu alaiha binam gigit dengan gigi geraham kalian. Jadi kalau sebuah tali yang kita pegang dengan tangan kita dia pegang dan kita gigit supaya nggak lepas. Bukan dengan gigi yang depan. Kalau gigi depan mungkin rompal, tapi gigi belakang nyawa kita yang dipertaruhkan. Dia lepas berarti nyawa kita sudah selesai Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Udahlah kita ikutin apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Supaya umat Islam ini gak ribut terus, ribut terus gak selesai-selesai. Kemana jalan keluarnya? Rasulullah SAW. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mereka amalkan kita amalkan. Mereka nggak ngamalkan ngomong mohon maaf lah. daripada kita ribut kita ikutin mereka. Supaya kita menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan umat, karena persatuan itu membuat kita insya Allah akan lebih kuat di atas la ilaha illallah. Kemudian yang keenam istiqomah di atas agama Allah. Terus ya. Khairul amali ajwamuhu wa in Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit tapi terus ya. Kita baca Quran tiap hari, mamanya satu lembar, kita berzikir, kita sholat buha. terus kita istiqomah di atas itu walaupun sedikit karena itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, udah masuk waktu Isya? Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita bisa menjaga keislaman kita di tempat ini, di negeri ini, dimanapun kita berada, khususnya di tempat-tempat yang penuh dengan godaan dan fitnah, dan di masa-masa yang penuh dengan kekacauan-kekacauan yang seorang mukmin dituntut untuk bisa menghadapinya. Baik, tolong sebutkan, kita sudah sebutkan berapa tadi? Enam. Siapa yang menyebutkan nama? Jangan yang dekat-dekat sini. Ya, ya. Yang jauh, ya, fobol. Yang pertama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk menetapkan keimanan kita ya. Nah, yang kedua berdoa. Berdoa. Ketiga dengan banyak berzikir. Dengan banyak berzikir. Yang keempat mendirikan tepat waktu. Nah, yang kelima berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Kirim hadiahnya, mana? Hah? Kok hilang? Hah? Ustaz dapat dua? Iya, satu ini Ana ada hadiah buat beliau Bentar, Ana ambilin hadiah khusus Ana punya coklat beliau. <laughs> Barakallahu fikum Insya Allah dengan kita melakukan hal itu, mudah-mudahan kita bisa kan Keimanan kita bisa terjaga. Allah mengatakan berkaitan dengan zikir. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, dari mengingat aku, dari Qur'anku, dari peringatan-peringatan aku, maka kata Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara Wallah seorang mukmin yang jauh dari zikrullah walaupun bergelimang harta walaupun memiliki anak-anak yang sukses mungkin dari sisi dunia, tapi dia jauh dari zikrullah dia tidak akan mendapatkan kenikmatan atau ketenangan dalam hidupnya karena ala bizikrillahi tasmainnul qulub hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tentram dan berkaitan dengan istiqamah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Itu orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah, amanna billah. Kemudian mereka istiqamah. Tidak hanya dengan mengatakan beriman, cukup tidak. Dia tetap harus berjalan di atas la ilaha illallah yang dia yakini. Di atas keimanan yang dia yakini, maka malaikat-malaikat Allah akan turun. Menenangkan dia, memberikan kabar gembira khususnya ketika dia hendak meninggal dunia. Allah memberikan kabar gembira melalui malaikat-malaikatnya. Mereka mengatakan kalian nggak perlu takut. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa depan kalian. Kalian tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang kalian tinggal, keluarga kalian, umpamanya nggak perlu. Wa abshiru bil jannah. Dan ada kabar gembira buat kalian dengan surga Allah swt yang dijanjikan untuk kalian. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah mencari teman yang baik. Ada satu makalah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Teman itu menarik. Dengan siapa kau berteman, engkau akan ditarik oleh dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan permisalan teman baik dan teman buruk yang kita insya Allah sering kali mendengar hadis itu. Masalul jalisis salihi wa su' Kahamilil miski wanafikhil kim. Permisalan teman yang baik, teman duduk yang baik, sohib yang baik dan sohib yang buruk ini seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, hamil mis. Mungkin dulu permisalan ini agak nggak agak sulit dibayangkan sama kita. Karena dulu penjual minyak wangi itu jarang. Betul, sekarang ini saya nggak tahu nggak ngelihat di sini di Bali ya. Tapi di Jawa itu tiap berapa meter ada toko minyak wangi, Toko minyak masya Allah. Kalau kepingin tahu hadis ini, duduk sama tukang minyak wangi. Sekali-kali duduk, assalamualaikum. Salam duduk sama dia, duduk di sebelahnya kan dia lagi naningin. Sambil tanya ahlan apa kabar, apa kata Rasulullah SAW. Kalau kau duduk sama orang penjual minyak wangi, imma ayuh dia, mungkin dia akan ngasih hadiah engkau. Kadang-kadang lagi ngelayani apa ngelayani tamunya nih dikasih dia cium eh coba nih kau bau wangi nih wah kita dapat tuh hadiah tuh dari dia insyaallah kalau kita tertarik wa imma an tabta'a aminu kau bisa beli dari dia oh iya ya anak mau beli dia beli kalaupun engkau nggak dikasih hadiah kau juga nggak beli wa imma an tajida minhu thayyibah kau akan mendapatkan aroma yang baik itu paling minimal masya Allah kita pulang dari toko minyak wangi, keluar antum dari toko minyak wangi, masya Allah, harum. Karena aroma itu mempengaruhi. Kalau berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan duduk bersama pandai besi. Mungkin pandai besi sekarang sudah jarang. Gimana kalau kita contohkan dengan perokok? Jangan. Antum lihat orang perokok itu paling tidak ada apa namanya? Bukan asapnya ya kadang-kala. antum lihat perokok itu hampir bajunya nggak ada yang selamat. Bolong-bolong <laughs> itu. Iya seperti itu yang terjadi. Kalau tidak, paling enggak subhanallah ya. Kita akan mendapatkan bau aroma yang buruk seperti pandai besi. Rasul SAW mencontohkan dengan pandai besi. Orang lagi pandai besi dengan ditiup apinya ya Kadangkala ada percikan-percikan api itu terbang kena tubuh kita, terbakarlah baju kita. Tapi kalau tidak, kita nggak terbakar, kita akan mendapatkan aroma yang buruk. Itu satu hal yang sudah lazim. Saya pernah pulang dari jemaah haji Indonesia. Biasa jemaah haji Indonesia kan rata-rata sampai ada orang ngomong, Madinah tuh kalau jemaah haji Indonesia datang berasap. Masya Allah itu hmm, pada bawa rokok semua ya mereka di luar pagar masjid itu wah udah pada asap semua gitu. Saya kadang kala kumpul sama mereka yang ngasih nasihat sama mereka pulang nih sampai ke asrama masuk ke lift. Ketika masuk ke lift ada teman dari Aljazair mungkin masuk juga. Dia ngeliatin anak. Syafiq, tuh dakhil. <laughs> Dia ngomong, Syafiq, kau ngerokok kata dia. Enggak, hmm, <laughs> enggak ngerokok kata dia. Apa nih bau rokok ini kata dia. Subhanallah. Tuh paling tidak kalau kita berteman dengan teman buruk itu ya seperti itu. Aromanya akan ada di diri kita. Maka dalam kehidupan ini seperti daerah seperti ini antum harus pandai-pandai mencari teman. Tidak semua orang bisa dijadikan teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ala dini khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama teman baiknya teman akrabnya. Maka kalian lihat dengan siapa kalian berteman. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kau ingin tahu fulan, lihat dia suka berjalan dengan siapa. Jadi ini kalau kita mau menikahkan anak kita, putri kita, kita lihat fulan ini duduknya sama siapa. Oh, dia duduknya sama fulan tukang minum. Padahal dia nggak minum. Tapi orang ngomong jangan dia duduknya sama tukang minum tuh. Udah kelihatan nggak bener. Maka hati-hati dalam kondisi seperti ini kita benar-benar harus mencari teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang kafir jahiliyah sebutun Uqbah ibn Abi Mu'ayyid yang dia itu pernah berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia punya teman lain Umayyah bin Khalaf yang Umayyah mengatakan kalau kau mau tetap berteman sama aku kau jangan duduk sama Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya dia menyesal Allah menceritakan penyesalan dia di surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yauma wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikr ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula ma'asyar muslimin Allah menceritakan pada hari orang yang dolim itu menyesali. Dia menggigit tangan. Orang biasanya kalau dikatakan menyesal itu gigit jari. Tapi orang ini pada hari kiamat ulama menjelaskan dia menggigit tangannya, dimakan tuh tangan. Karena penyesalan dia, dia mengatakan andai kata aku berteman dengan Rasul SAW. Andai kata aku tidak berteman dengan fulan. Andai kata dia tidak jadi sohibku, jadi sahabatku. Dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepada aku. Setan itu benar-benar ya melalaikan dan meninggalkan manusia ketika dia butuh. Para jamaah, kita nih setan ini terus menggoda kita. Setan yang dari bangsa jin ini terus godain kita. Kita jalan, kita kemana, dia godain kita terus. Bagaimana kalau tambahan dapat sohib yang nggak benar? Habis sudah itu. Maka carilah teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kita lihat kenapa Nabi mengatakan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Biasanya tuh sahib akrab tuh diajak makan ke rumahnya, masuk ke rumah dia, kalau teman yang kita ajak ke rumah kita adalah teman-teman yang buruk ya, gimana anak-anak kita? Oh bapak berteman dengan fulan ya, oh, ini orang nggak benar gitu ya. Anak kita akan terpengaruh dengan yang seperti itu. Maka wasiat ini perlu kita jalankan. Carilah teman-teman yang kelak akan mencari kita kalau kita tidak masuk surga dan dia masuk surga terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو al-muttaqin Semua orang yang saling mengasihi Semua orang yang saling bersahabat Saling mencintai Kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan Bapak sama anaknya akan saling berlarian yawma yakfirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani lari semuanya Bahkan akan terjadi permusuhan yang dulu sohib nggak ada nggak kenal sama inti lagi. Akan saling mencela gara-gara engkau aku ini seperti ini. Subhanallah. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang pertemanan dia, yang persahabatan dia dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha kita untuk membangun persahabatan kita dengan orang-orang yang baik ya. Yang kalau kita lalai dia mengingatkan kita. Teman yang baik itu bukan teman yang senantiasa ngasih kita makan, ya, ngasih kita fulus, ya. Tapi teman baik kita adalah teman yang senantiasa mengingatkan kita dengan bagian kita di akhirat nanti. Kalau kita nggak ikut pengajian di telepon fulan, aku kok nggak melihat engkau di pengajian, kemana kau? Di telepon, masya Allah. Ketika mau main sholat berjamaah, Fulan kok kok mau kelihatan sama engkau? Diingatkan terus dengan Fulan. Itu yang perlu kita cari dalam kehidupan ini agar kita tidak terkontaminasi. Hada wallahu a'lam. So, itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ya kalau bisa anak jawab, anak akan jawab. Bismillah. Masya Allah, ini ada pertanyaan. Bismillah, benarkah tindakan saya? Setiap Idul Fitr, saya mendahulukan mudik ke mertua saya yang berdarah Arab di luar daerah. Sementara di sini masih ada ibu saya yang berdarah Jawa. Ini saya lakukan untuk menuruti istri dan anak saya. Allah, Allahu Masya Allah. Yang pertama, nggak ada darah Jawa, nggak ada darah Arab, nggak ada darah putih, nggak ada darah merah, tapi ada darah putih sama merah jemaah kan? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian siapa? Orang Arab. Yang paling bertakwa di antara kalian. Bilal bin Rabah hitam kulitnya, keriting rambutnya hitam yang kelihatan cuma giginya bila bin Rabah. Tapi suara sandalnya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal putih. Abu Lahab putih, Arab, bahkan paman Rasul SAW. Di mana tempatnya? Benar, di neraka. Jadi apa yang menjadi ya standar kehormatan dan kemuliaan? Apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika haji wajah. Ketika berkumpul umat manusia dari Arab, dari non-Arab, dari orang-orang Persia, dari Romawi itu pada haji itu yang mereka udah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ala la fadla li Arabin ala a'jami wala li a'jamin ala Arabi illa bittaqwa." Kalian ingat itu semua? Enggak ada keutamaan antara orang Arab di atas orang non-Arab atau orang non-Arab di atas orang Arab karena memang ada diskriminasi ini ada di beberapa negara mereka melihat bahwasanya orang kulit hitam itu al jinsu atsani jenis yang yang kedua nggak ada kullukum min adam wa adam min turab semua kalian dari siapa sih dari Adam dan Adam dari apa dari tanah. Jadi nggak ada di antara kita yang bahan dasarnya itu kadang kadang ada yang ngomong darah biru ya. Hei, eh, anak ini darah biru nggak ada. Coba keluarkan darahnya, sama merah. Nah, darahnya sama. Jadi kalau dikatakan tadi uh, dia Arab non Arab, sebenarnya bukan itu yang ditanyakan. Yang perlu ditanyakan saya ini lebih ke mertua atau ke orang tua. Tapi kalau saya pahami, dia hidup di sini bersama ibunya sudah. Jadi ada apa dia mudik? Long sepanjang tahun dia hidup bersama ibunya. Hanya setahun sekali dia menjumpai mertuanya. Ini yang anak paham seperti ini. Ya nggak masalah dia minta izin sama ibunya. Bu kalau diizinkan ya ini kan cuma setahun sekali. Long setahun sekali kalau dari ceritanya ini. Jadi tinggal dilihat kalau dikatakan menurutin istrinya dia dia membahagiakan istrinya, jangan sampai orang tuanya yang tidak Kadang-kala mamanya orang ibunya ngomong, "Nak, hari raya tahun ini kau mudiknya jangan pas lebaran. Ibu kepingin kau mudik, lebaran di sini sama ibu, ya ikuti ibunya. Mungkin liburannya ke tempat mertua diakhirkan setelah lebaran atau gimana, ya diaturlah. Yang penting bagaimana sama-sama riba, istrinya riba dan ibunya juga riba insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu yang perlu diketahui di Islam ini nggak ada tuh. Perbedaan itu wallahu a'lam Ustaz, bolehkah kita memutuskan hubungan pada ayah yang menikah lagi tanpa persetujuan ibu? Padahal ibu sedang sakit parah hingga meninggal dunia. Rahimahullah. Hari ini sebuah keluarga tersebut masih saja memutus hubungan pada sang ayah, ibu baru. Subhanallah jemaah. Begini. Kita nih anak harus tahu diri. Keberadaan kita karena adanya orang tua kita. Dan ketika kita berbakti kepada orang tua kita, pertamanya bukan karena orang tua kita nyuruh kita berbakti, bukan. Tapi siapa yang nyuruh kita berbakti? Allah Jalla Jalla. Allah mengatakan wa dan kami wasiatkan al insan manusia ini diwalidai ihsan agar dia berbuat baik kepada orang tua. Itu wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang boleh bersama kita, ada orang tua mungkin yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita berbakti sama dia, ya aku tahu pak, kau suka menyakitin hatiku, nah. Tapi aku berbakti sama engkau karena Allah nyuruh aku berbakti. Allah yang nyuruh. Sampai orang tuanya non-muslim kafir pun tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Apalagi ini orang tuanya cuma kawin lagi. Mungkin dia kawin lagi nggak kuat dengan nafsunya. Mungkin ibunya sakit ya. Dia tidak ingin apa yang sampai berbuat haram lalu dia menikah. Menikah lagi tanpa persetujuan ibunya demi menjaga kehormatan diri. Dan itu lebih baik daripada dia harus berzina dalam kondisi seperti ini. Jadi kita harus tetap melihat setengah isi, setengah kosong. Lihatlah kepada kelebihan orang tua, berhusnudzon kepada dia. Kalau antum memutuskan silaturahim sama bapak antum, ingat dengan sabda Rasul SAW, la yadkhulul jannah qati. Nggak bakal masuk surga orang yang memutuskan. Udah selesai. Kalau mungkin sakit hati, ibu sakit hati sampai meninggal dunia, jangan ngomong tuh gara-gara bapak kawin lagi ibu sampai mati. Enggak. Udah datang ajalnya ibu, udah datang. yang mudah-mudahan ibu sudah istirahat dari kepenatan dunia ini. Karena dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan ya bapak kita sudah menikah lagi, mudah-mudahan bapak dapat hidayah ya. Dan bapak juga bisa masuk surga bersama anak-anaknya. Maka cobalah, jangan menyimpan dendam. Karena nggak enak hidupnya orang menyimpan dendam di hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kerabatnya, bagaimana keluarga-keluarga di Mekah mereka mengusir Nabi, membunuh para sahabatnya, membunuh pamannya. Ketika Rasul Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah, dikumpulin tuh semua penduduk Mekah. Ada di tangan Nabi itu. Nabi berbuat apa saja bisa kepada mereka. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Idhabu fa antumut Kalian pergi semua, kalian bebas mau kemana pun kata Rasul Sallallahu Apalagi ini orang tua kita, yang keberadaan kita karena adanya orang tua kita. Maafkan orang tua kita, doakan dia, jalin hubungan lebih baik. Sampai kapanpun itu bapak tetap bapak kita. Nggak akan berubah. Barakallahu itu. Assalamualaikum Ustaz Ayah saya usia 77 tahun dan sakit tumor usus Allahumma syfih, Allahumma syfih marbana wa marbal muslimin kita memohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Bapak ini dan semua keluarga-keluarga kita dari kaum muslim yang Allah sembuhkan mereka. Ayah saya tiada hari tanpa ngomel dan mengeluh tentang sakitnya, juga tentang hal-hal yang lain ini itu. Padahal kami anak-anaknya sudah menasehati agar bersabar. Bahkan saya sering memutar kajian para ustadz Rojak TV dengan volume yang keras agar ayah saya bisa ikut tersentuh hatinya dan mau berubah lebih sabar dan menerima takdir karena saya takut bila Allah telah mengambil beliau untuk pulang maka hanguslah semua amalan ibadah ayah saya mohon nasihatnya Ustaz kepada saya biar nanti saya sampaikan kepada orang tua subhanallah ya. banyak di antara kita yang memandang kepada penyakit itu dengan pandangan negatif. Apalagi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah terjadi. Bagaimana seorang, seorang muslim menghadapi hal itu? Dunia ini nggak ada artinya. 70 tahun, 80 tahun selesai. Fir'aun, berapa tahun hidup di dunia? Sebagian ulama mengatakan dia hidup ya 98 tahun atau 100 tahun dia hidup. Fir'aun. Kemudian hidup di kuburnya berapa tahun? Ribuan tahun. Dan Allah mengatakan tentang mereka, "Anna yuqrabuna 'alaiha wuduwan wash." Tiap hari itu neraka ditampakkan pagi dan sore kepada mereka. Jadi kenikmatan dia di istananya cuma 100 tahun, anggap 200 tahun, ribuan tahun disiksa. Maka katakan kepada orang tua kita, ya dunia ini ya nggak akan lama kita ada kehidupan yang lebih abadi kita lihat Rasul SAW 63 tahun hidup di dunia di kuburnya hidup berapa tahun beliau 1425 tahun lama beliau di sana jadi insya Allah ini yang terjadi dengan ayah akan menghapuskan dosa-dosa ayah ayah mengeluh pun ayah nggak akan sembuh mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada yang mengatakan Ibnu Hibban Al Busti dalam kitabnya al-adkiya dia mengatakan alal aqil alla yaghtam fa innal ghamma orang yang berakal itu nggak boleh seharusnya dia itu nggak boleh dia mengeluh dia galau kenapa karena mengeluh dan galau itu la yanfa nggak ada gunanya apa kalau kita mengeluh oh sembuh ya alhamdulillah kok bisa sembuh kan kita mengeluh terus yang ada ngeluh terus yang ada sakit hati maka katakan kepada dia bahwasanya kita lihat Nabi Ayub alaihissalam berapa tahun dia hidup dalam penyakit. Tunjukkan kepada ayah kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ya. Ajak ayah untuk mengunjungi orang-orang yang sakitnya lebih parah dari ayah kita. Dia lihat dia sampai seperti ini. Maka insya Allah mudah-mudahan dia akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam, ila huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada yang di atas kalian ya. Lihat katakan kepada ayah, ayah alhamdulillah tangannya masih bisa bergerak. Ada orang yang terbakar wajahnya, tangannya terbakar, dia hanya di tempat tidur ayah. Katakan ya, tunjukkan kepada itu karena dengan melihat ke bawah itu akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya kerja di negeri kafir, Angola. Afrika dan bos saya juga kafir. Bagaimana hukumnya? Ya, berkaitan dengan hal ini tadi, syarat-syarat tadi kalau dia bisa menegakkan agama Allah SWT di tempat itu. Insyaallah. itu anak-anak rame. Baik. Sampai mana? Dan tadi syarat-syaratnya kan, yang pertama harus dia bisa menjaga keimanan dirinya bisa. Kemudian dia bisa yakin, dia bisa ya nggak tergoda dengan fitnah-fitnah yang ada di sana. Dan kedua, dia harus bisa menegakkan, menampakkan syariat Allah di sana. Karena ada saudara-saudara kita yang hidup umumnya di Korea katanya. Itu nggak bisa sholatnya mah, nggak boleh sholat. Sholat di kamar mandi. Sebagian mereka subhanallah, subhanallah. Eh, nggak boleh dia tinggal di tempat seperti itu. Dia harus tinggalkan tempat itu. Apalagi dia berada di tempat itu demi apa? Demi sesuap nasi. Cuma demi makan dia seperti itu. Dia korbankan agamanya. Hanya untuk 70 tahun hidup di dunia seneng, tapi di akhirat hidup di dalam api neraka. allah min dzalik. Ya. Terus ini terus pas Natal bos mengucapkan Natal kepada kami, gimana caranya? Ya kalau bos mengatakan selamat Natal, ya katakan lakum dinukum waliyadin. Ya selamat Natal, ya lakum dinukum waliyadin. Kan ini nggak ngerti kan dia? Ya oh ya, keren gitu kan. Ya untuk menghormati anda mengatakan lakum dinukum waliyadin itu bahasa di tempat kita. Anu bilang sama bos kita biasanya di tempat kita mengatakan itu gitu kan. Nah, apakah saudara kita di di Tolikara wajib hijrah? Sementara sekarang muslim yang satu tidak peduli dengan saudara muslim lain. Insya Allah kita lihat yang terjadi di Tolikara. Apa yang terjadi menimpa saudara kita. Itu pelajaran buat kita. Bahwasanya kita itu harus belajar agama kita. Banyak tempat-tempat. Antum tahu ketika Serbia menyerang Bosnia. Saya punya teman-teman sekelas Sampai lulus dia Masya Allah Tetap kalau datang menjumpai saya Dia cerita sama saya Syafiq Dia tahu Orang Islam di Bosnia itu nggak tahu sama Islam Sudah jauh dari Islam Cuma namanya aja Islam nggak ada sholat, nggak ada apa bilang Ketika diserang oleh Serbia Subhanallah Allah ingin Ya ketika Allah memberikan azab kepada satu kaum Apa kata Allah La'allahum yarji'un agar mereka kembali kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah kalau kejadian di Tolikara kita memiliki pemerintah. Maka antum jangan pelit-pelit untuk mendoakan pemerintah kita. Doakan Bapak Presiden kita Jokowi. Doakan wakilnya. Jika dan doakan menteri-menterinya semoga Allah SWT menjaga mereka dari godaan syaitan dan memberikan petunjuk kepada mereka. Tapi kita nggak pernah. Kita bahkan lebih suka menghujat, mengecam, tanpa pernah mendoakan mereka. Doa itu senjata seorang mukmin. Doa itu yang akan membuka segalanya. Tidak akan terjadi apapun kecuali Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay lahu kun fayakun. Allah katakan kun jadi, minta sama Allah SWT. Doakan saudara kita. Dan alhamdulillah insya Allah kondisi di Tolikara kala memang itu ada tangan-tangan asing yang ingin berusaha merusak negeri kita. Dari dulu tuh, dari dulu penjajah itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Dari dulu. Dan sudah terjadi dengan Timur Timur. Kita bagaimana mereka bisa berpisah dari Indonesia? Dari dulu ada tangan-tangan asing berusaha. Maka kita nih dalam kondisi seperti ini, jangan terpancing, jangan mudah, wah terbakar seperti itu. Doakan. Karena kadang kala kita hanya melihat bagian luarnya aja. Ketika di sana ribut, orang Islam pada Katolik kalah, perang. momen di sana akhirnya umat Kristen umpamanya yang di sana itu minta bantuan kepada luar negeri kita tidak bisa membantu, ya referendum. Bagaimana mereka bisa berpisah dan bisa enggak ya? Kita doakan di sana karena memang umat Islam ini kalau kita lihat dakwahnya itu lambat sekali. Lebih banyak orang Islam yang sibuk dengan dunia. Umpamanya kita lihat di Papua sana ada yang pernah kirim dana ke sana jemaah. Ada seorang ustadz di sana ngomong ustadz anak cuma digaji sebulan 250 ribu ustadz di Papua sana. Cukup buat apa jemaah? Dia ingin berdakwah. Sedangkan orang-orang non muslim sudah dari dulu tuh dari mulai zaman penjajahan mereka datang dengan pesawatnya ustadz. Kita di sana berdakwah sulit ya. Maka yang harus kita lakukan adalah belajar agama kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita sebarkan agama Allah Sebarkan Agama Islam adalah agama yang cinta damai. Tunjukkan kepada mereka bagaimana Islam itu menyebarkan kedamaian. Dan beda dengan penjajah. Kadangkala umat Islam diajarin toleransi katanya. Gitu Memalukan ketika umat Islam diajarin toleransi. Islam adalah agama yang paling toleransi. Mungkin ada oknum-oknum yang tidak toleransi. Kita harus kasih tahu tentang Islam. Kita lihat bagaimana orang-orang Nasor, orang-orang Kristen di Palestina, Subhanallah. Sejak zamannya Umar bin Khattab masuk Palestina, saya melihat di sana ada gereja-gereja yang sebelum zamannya Umar bin Khattab masih ada sampai hari ini. Ketika Islam berkuasa nggak dihancurin tuh, dijaga, dihormati. Ketika perang pun nggak boleh dihancurin. Pendeta pun nggak boleh dibunuh sama Rasulullah SAW. Itu bagaimana Islam begitu toleransi sampai hari ini di Mesir. Kristen sudah ada sebelum Islam masuk sudah ada dan sampai hari ini masih ada orang-orang Kristen di Mesir. Itu toleransi Islam. Tapi kita lihat bagaimana Spanyol. Islam 800 tahun di sana cuma. 800 tahun di sana. Hari ini tidak tersisa satu pun masjid umat Islam besar. Habis. Ketika orang-orang ya orang-orang Barat, orang-orang Spanyol ya mereka menyerang negeri Islam, mereka itu menghabiskan etnis sebenarnya. Dihabisin, dipaksa. Kau mau Islam, kalau enggak dibantai mereka. Sehingga habis umat Islam di sana. 800 tahun Islam di Dan kalau kita lihat di Amerika sendiri, bicara Amerika subhanallah. Coba tanyakan di mana Indian merah. Kemana mereka? Habis. Aborigin yang di Australia juga dihabisin ya. Eh kita sebagai seorang muslim harus jadi muslim yang yang benar kita belajar Islam kita kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu indah Islam itu cinta damai kita berdakwah kita punya tetangga non muslim bagaimana tetangga Yahudi kalau kita punya makanan, kita berbagi dengan mereka. Kita di sini punya tetangga yang non muslim, kita punya sesuatu, kita berbagi dengan mereka. Tunjukkan kepada mereka keindahan Islam. Semoga Allah membuka pintu hidayah bagi mereka. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi kita banyak-banyak berdoa, doakan pemerintahan kita, khususnya tadi Bapak Presiden, wakilnya, kementeriannya. Semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka. Menjaga negeri ini dari tangan-tangan asing, dari konspirasi asing. Sehingga negeri kita menjadi negeri yang makmur ya. Hada wallahu alam Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar, itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan atau kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.